Maka berikutnya kita masuk pada Kitabul Iman. Qala Al-Bukhari rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim Kitabul Iman Bab Al-Iman Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin wa huwa qawlun wa fi'lun wa yazid wa yanqus qala Allah tabaraka wa ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim wa zidnahum huda wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وقوله جل ذكره فخ فاخشوهم فزادهم إيمانا وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما والحب في الله والبغض في الله من الإيمان وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر Waqala Mujahid, waqala Mujahid, Syara'alakum awsawnaka ya Muhammad wa iyahu dinan wahidan. Waqala Ibnu Abbas syir'atan wa minhaja Sabilaw wa sunan wa sunnatan. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Kitabul Iman Bab Al-Iman dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Islam itu dibangun di atas lima. Yang dia itu yaitu iman adalah qaulun wa fi'lun. Ucapan dan perbuatan. Wa yazid wa yangkus bisa bertambah, bisa berkurang. Allah taala berfirman, liyazdadu imanan ma'imanihim agar bertambah iman mereka bersama iman agar bertambah keimanan bersama iman mereka. Wazidnahum huda, kami tambah untuk untuknya hidayah kami. Wa yazidullahu alladhina ihtadau huda dan Allah menambah kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah tambahkan hidayah pada dia. Walladzina ihtadau zadahum huda wa atahum taqwahum dan orang-orang yang mengikuti petunjuk maka Allah tambahkan pada mereka hidayahnya dan Allah berikan kepada mereka ketakwaan mereka wa amanu imana dan itu menambah keimanan pada orang-orang yang beriman dan juga firman Allah Ta'ala Ayyukum zadathu hadhihi imana فَأَمَّا الَّذِينَ amanu فَزَادَتْهُمْ imana. Siapakah di antara kalian yang ayat-ayat ini menambah keimanan padanya? Adapun orang-orang yang beriman maka ayat-ayat itu menambah iman pada mereka. Dan firman Allah taala, فَخْشَوْهُمْ fazadahum imana." Mereka pun mengancam orang-orang kafir itu mengancam kaum mukminin, takutlah kalian kepada rombongan yang bakal menyerang kalian itu. Fazadahum imana. Namun justru itu menambah iman pada mereka. Wa qawlu ta'ala wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidaklah hal itu menambah pada mereka kecuali menambah iman dan ketundukan mereka kepada Allah Azza wa Jal. Lalu Al-Bukhari melanjutkan wal hubbu fillah wal bughdhu fillah ya, cinta karena Allah dan membenci karena Allah minal iman termasuk bagian daripada iman dan khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Adi bin Adi yang isinya innalil iman faraidah wa sara'i'a wa hududan wa sunanan sesungguhnya iman itu memiliki faraid kewajiban-kewajiban syariat-syariat batasan-batasan dan sunnah-sunnah. Paman istakmalaha istakmalal iman. Maka barang siapa menyempurnakannya, menyempurnakan pelaksanaan kewajibannya, pelaksanaan syariat, menjaga batas-batas Allah Ta'ala dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Barang siapa yang menyempurnakan itu semua, maka istakmalal iman. Berarti dia telah menyempurnakan iman. Wa man lam yastakmilha, lam yastakmil iman. Kalau dia belum menyempurnakannya, maka berarti dia belum menyempurnakan iman. Maka jika aku masih terus hidup, niscaya aku akan jelaskan kepadamu supaya kalian semua mengamalkannya. Namun jika aku mati, maka aku tidak lagi ada semangat untuk menemanimu. Nabi Ibrahim juga mengatakan, "Walakil liyatma'inna qalbi." Namun itu adalah untuk semakin menenangkan hatiku. Sahabat Mu'ad mengatakan, Ijlis bina nu'min sa'atan. Kemarilah duduk bersama kami, kita beriman sejenak. Sahabat Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, Al-yakin, keyakinan itu, Al-iman kullu, adalah keimanan semuanya. Abdullah bin Umar juga mengatakan, La yablughul abdu haqiqatat taqwa hatta yada'a ma haka fis sadr. Seorang hamba tidak akan sampai kepada hakikat ketakwaan sampai dia meninggalkan apa yang meragukan di dalam dadanya. Mujahid juga mengatakan tentang firman Allah Ta'ala syara'alakum maknanya adalah kami wasiatkan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada dia kami wasiatkan ya dinan wahidan agama yang satu Ibnu Abbas juga mengatakan tentang firman Allah Ta'ala syir'atan wa minhaja yakni jalan dan sunnah. Demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah terjemah Ya, kita telah membacakan matan Sahihil Bukhari pada Kitabul Iman bab yang pertama, kemudian juga kita terjemahkan. Kesesuaian penyebutan Kitabul Iman setelah penyebutan atau kesesuaian peletakan kitabul iman setelah kitab badil wahyi. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam An-Nukat ala Sahihil Bukhari jilid 1 halaman 79 kata beliau faakul aqul bada al-musannifu biqaulihi kaifa kana badul wahyi. Al-musannif memulai kitab Sahih bukhari nya ini dengan bagaimana turunnya bagaimana eh, keadaan permulaan wahyu itu. Beliau mulai dengan ini. Kenapa? lian nabi wahyi qamatis syara'i wajah risalah. Karena dengan wahyu itulah berarti tegak syariat, berlaku syariat dan datang risalah. Datang risalah yaitu diutusnya nabi sebagai rasul. Wa minhu dan dari wahyu itulah urifal iman wal ilm diketahui, dikenal apa itu iman dan apa itu ilmu. Sehingga dimulailah pertama kali dulu dengan badil wahyi, lalu iman dan ilmu. Setelahnya kitabul iman, kemudian kitabul ilm. Wa kana al-iman asyrafal ulum dan iman itu merupakan ilmu yang paling mulia. Faqala kitabul ilm. Maka beliau sebutkan setelah al-iman kitabul ilm. Nah. Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Sahih Bukhari jilid 1 halaman 46 beliau mengatakan bada al-Bukhari rahimahullah bi kitabil iman ba'da kitab badil wahyi. Imam Al-Bukhari meletakkan kitabul iman setelah kitab badil wahyi. Kenapa? Lianna jami' ma yata'allaq bil a'mal mabniun alal iman wa alal aqidah karena semua yang berkaitan dengan amal itu mesti harus ditegakkan di atas iman, di atas aqidah. Fa idza lam yakun lil insan imanun wala aqidah fa innahu la yanfa'uhul amal. Ya. Karena seorang apabila dia tidak memiliki iman dan tidak memiliki pula akidah, maka amal itu tidak bermanfaat bagi dia. Ya, karena amal kalau tidak dibangun di atas iman, ya dikatakan di atas iman, maka amal itu tertolak. Tak bernilai, tidak bermanfaat. Fala budda idzan minal iman wa minal aqidah. Sehingga harus ada iman dan ada aqidah. Nah, karena itu Allah katakan apa? Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh baik pria maupun wanita wa huwa mu'min dan dia eh, adalah seorang yang mukmin, seorang yang beriman, maka akan kami berikan padanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan padanya balasan ya dengan balasan yang lebih baik daripada amal yang mereka dulu lakukan. Nah, di sini Allah Taala mempersyaratkan iman, amal soleh wa huwa mu'min dipersyaratkan iman sehingga ya ikhwah rahimani warahmatullah sehingga iman merupakan pondasi karenanya Al-Imam bukhari memulainya terlebih dahulu ya setelah badil wahyi sebelum menyebutkan perkara-perkara lainnya dimulai dengan bad kitabul iman Bismillahirrahmanirrahim kitabul iman ya Wahwa khabar mubtada mahzuf. Ini adalah kitabul iman khabar dari mubtada yang mahzuf dihilangkan. Takdiruhu hadza kitabul iman. Ya, ini takdirnya secara bahasa Arab. Kitab adalah masdar. Dikatakan kata bayak tubuh kitabatan wa kitaban. Nah, dan unsur kata kataba menunjukkan kepada makna jamak, odom mengumpulkan, memadukan. Di antaranya disebut al-katibah wal kitabah. Al-katibah secara bahasa kita detasemen atau apa batalion. Itu biasanya tentara memang. Karena di situ mengumpulkan pasukan. Wal kitabah surat karena di situ menulis dikumpulkannya huruf-huruf ya dan kata-kata. Ya. Istamalu dzalika fima yajma' asya'a minal abwab wal fusul al jami'anil masail. Kemudian para ulama memakai kata kitab itu untuk sesuatu yang terkumpul padanya bab-bab, pasal-pasal yang di situ diklasifikasikan masail ya, yang sama dikumpulkan dalam fasal yang sama, fasal-fasal yang sama dimasukkan dalam bab yang sama. Semua bab yang sama ini tadi diletakkan pada kitab yang sama. Ya. Demikian. Barakallahu fikum. Dan di sini ada perbedaan periwayatan ya. Yaitu ada versi periwayatan Sahih Bukhari yang menyebutkan basmalah terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim kemudian kitabul iman. Ya. Maka di sini sangat jelas maksudnya yaitu apa? Memang mendahulukan basmalah sebelum yang lainnya maka ditulislah bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu baru kitabul iman. Namun ada versi periwayatan lain, versi kedua yang ini kebanyakan riwayat Sahih Bukhari adalah meletakkan kitabul iman terlebih dahulu baru bismillahirrahmanirrahim. Sehingga disebut kitabul iman baru apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Karena beliau seakan-akan menjadikan judul Kitabul Iman itu sebagai seakan-akan kalau di dalam Al-Qur'an maqam tasmiyatus surah, nama suratnya. Ya. Sementara berikutnya ditulislah bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sehingga yang di bawahnya itu adalah hadis-hadis yang dimulai dengan basmalah adalah seperti layaknya ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang dimulai dengan basmalah. Itu sisi penjelasannya. Untuk riwayat yang menyebutkan kitabul iman baru bismillahirrahmanirrahim. Fala hal yang terbaik yang yang lebih baik tentu yang pertama. Ya, bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu baru kitabul iman karena memang itulah menunjukkan apa? benar-benar dimulai dengan basmalah. Ayolah ikhwah rahimani warahmakumullah. Masalah iman adalah masalah yang sangat penting, kedudukannya sangat besar, ya. Faedahnya terhadap seorang mukmin di dunia dan di akhirat itu sangat banyak. Ya, bahkan semua kebaikan di dunia dan di akhirat itu sangat bergantung pada sejauh mana realisasi terhadap iman yang benar. Sehingga iman merupakan sesuatu yang paling mulia untuk dicari. Ya. Tujuan yang paling penting dan target yang sangat mulia. Ya, dengan iman itu seorang hamba bisa meraih hayatan tayyibah, sa'idah. Kehidupan yang baik, kehidupan yang, berbahagia. Dan dengan iman itu pula seorang hamba bisa selamat dari hal-hal yang tidak dia sukai, selamat dari kejelekan, selamat dari ancaman-ancaman. Bahkan dengan iman itu dia meraih bisa meraih pahala dan bisa meraih berbagai kenikmatan yang kekal. Ya, sehingga kebaikan iman itu daimun mustamir. Nah, yang tidak akan sirna, tidak akan hilang. Allah taala mengatakan, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh dari baik pria maupun wanita dan dia seorang mukmin, maka niscaya kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan pahala mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang dulu mereka amalkan. Allah juga mengatakan waman aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menginginkan akhirat dan dia berusaha untuknya, mengerahkan segala upayanya untuk meraih akhirat itu, wa huwa mu'min. Dan dialah seorang yang beriman, seorang mukmin, yaitu seorang yang beriman. Faulaika maka mereka itulah kana sa'yuhum mashkura. adalah orang-orang yang upaya mereka itu akan mendapatkan balasan, mendapatkan syukur dari Allah taala yang akan Allah balas. Allah juga mengatakan wa may ya'tihi mu'minan qad amilas amilas salihat faulaika lahumud darajatul ula. Barang siapa yang datang menghadap Allah dalam keadaan dia mukmin, beriman, dan telah mengamalkan amal-amal yang salihat maka merekalah orang-orang yang baginya mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah taala. Innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh maka bagi mereka adalah surga firdaus nuzula yang menjadi tempat tinggalnya khalidina fiha mereka kekal di dalamnya la yabghuna anha hiwala dan mereka tidak ingin berpindah darinya subhanallah ya kawan ini adalah motivasi iman sekaligus menunjukkan pentingnya iman dan bahwasanya iman itu merupakan pangkal atau pangkalnya segala kebaikan di dunia maupun di akhirat dengan iman inilah manusia bisa meraih ya kebahagiaan di dunia dan kesuksesan di akhirat dan selamat dari perkara ya, kejelekan, hal-hal yang tidak disukai dan selamat dari berbagai kegentingan dan malah petaka. Ayol ikhwah rahimani wa Kalau begitu apa itu al-iman? Inilah bab yang akan yang karenanya al-muallif meletakkan kitab ini. Al-iman terkenal di kalangan mayoritas bahwa secara bahasa maknanya adalah at-tasdiq. Secara bahasa adalah maknanya tasdiq. Sampai-sampai sebagian pihak mengklaim adanya ijma. Seperti kata pernyataan Al-Azhari, "Wattafaqa ahlul ilm min al lughawiyyin wa ghairihim annal iman ma'nahu tasdiq." Ya, para ulama dari kalangan ulama ahlul lughah dan yang lainnya sepakat bahwa iman maknanya adalah at-tasdiq. Namun ayol ikhwah rahimani wa ya rahmakumullah, sebagian ulama lainnya tidak sependapat kalau iman itu dimaknakan atas dik secara dalam bahasa. Secara bahasa iman dimaknakan secara tasdik. Ya. Syekhul Islam rahimahullah mengupas masalah ini dan membantahnya dari enam sisi. Ya, jadi antara lain bahwa secara bahasa atas dik bukanlah sinonim atau muradif dari kata iman yakni iman bukan sinonim dari kata tasdik secara makna. Ya, kenapa demikian? Karena iman tidaklah digunakan untuk suatu perkara yang diper, kecuali dalam tidak digunakan kecuali dalam perkara yang dia percaya terhadap al-mukhbir. Ya. Tidak dia gunakan kecuali dalam perkara yang dia percaya terhadap pemberi berita yakni dalam hal berita yang gaib beda halnya dengan tasdik ya beda halnya dengan tasdik maka itu dipakai untuk semua berita dipercaya maupun tidak perkara gaib maupun tidak adapun iman tidaklah dipakai kecuali dalam berita-berita yang memang terpercaya atau dalam dan juga dalam perkara-perkara gaib. Demikian pula secara bahasa kata iman dan kata tasdik itu berbeda. Tasdik itu dalam bahasa Arab untuk sampai kepada maf'ulnya itu ya ada binafsi langsung mengenai maf'ulnya tanpa perantara huruf yang lain. Sodak tuhu misalnya. Aku membenarkannya Berbeda dengan lafat iman. Lafat iman itu untuk mengenai maf'ulnya harus melalui perantara huruf ba atau lahu. Amana bihi. Amana lahu. Ya, beriman terhadapnya. Kalau sadako nggak perlu pakai huruf. Sehingga tidak dari, dari sini diketahui tidak bisa disamakan. Ya. Demikian pula bahwa al-kufur yang merupakan lawan daripada al-iman itu kufur itu tak semata-mata takdzib mendustakan ya. kufur yang merupakan lawan daripada iman kufur itu tak semata-mata mendustakan ya. terdapat di sana istighbar juga bisa terdapat di sana juhud penolakan ya maka dari sini ketahui bahwasanya iman bukan atas dik semata. Ya. Karena kufur yang merupakan lawan daripada iman tak semata-mata takdzib mendustakan, maka iman itu sendiri berarti bukan semata-mata tasdik pembenaran atau membenarkan. Maka dari ini banyak sisi yang berbeda secara bahasa antara iman dengan al atasdik. tasdik Karena itu para ulama Syekhul Islam menegaskan bahwa yang lebih baik adalah memaknakan iman secara bahasa, sekali lagi kita membahas secara bahasa, adalah apa? Bimakna al-iqrar. Kenapa al-iqrar? Karena al-iqrar itu mengandung tasdiqul qalbi wa inqiyaduhu. Mengandung pembenaran qalbu dan ketundukannya. Tunduk. Ya. Ini lebih baik kata beliau. Karena itu Syekh Al-Utsaimin membenarkan hal ini kata beliau sebagaimana dalam syarah al-aqidah al-wasitiyah walihada law al iman bil iqrar lakana ajwad. Karena itu kalau seandainya eh, iman ditafsirkan dengan ikrar maka itu lebih bagus. Ya, lebih bagus. Ya kita katakan al-iman secara bahasa adalah al-iqrar. Dan memang tidak ada ikrar kecuali bitasdik. Ya, kecuali dengan adanya tasdik. Panakul aqarra bihi kama naqul amana bihi. Ini perhatikan secara bahasa setara. Akar rabihi sebagaimana kita katakan amanabihi. wa akar ralahu kamanakul naqul amana fil Ini secara bahasa. Sehingga apa? al ikrar itu terkandung padanya tasdik wa ziyadah. Tasdik wa ziyadah. Sehingga di sini lebih bagus dan secara bahasa pun lebih setara dia. Ya, sebagaimana tadi akar rabihi sama dengan amanabihi. wa akar ralahu sama dengan amanalahu dan situ bisa terkandung makna tasdik ditambah dengan makna al-inqiyad. Ayat ikhwah rahimani warahmatullah itu makna al-iman secara bahasa. Kemudian kata Al-Bukhari rahimahullah qauluhu bab qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal islam ala khamsin. Pada uh, periwayatan al Bukhari versi Al-Asili itu sakata lafdu bab ya ini enggak tercantum kata-kata bab ya sehingga dianggap qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal islam ala khamsin dan bahkan dianggap pula bersambung dengan kata berikutnya wa huwa qaulun wa fi'lun sehingga disangka itu adalah sabda nabi alaihi salatu wasallam maka yang demikian periwayatan al-asili versi al-asili perlu ditinjau yang benar adalah terdapat kata bab di situ. Bab al-iman. Ya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin. Maksudnya apa? Semua yang terkandung dalam dalam hadis bunyal Islam ala khamsin yang itu adalah Islam yang itu berisi amal mayoritasnya dari lima itu empat diantaranya berisi amal satu syahadah, ucapan. Ya. Itu semua termasuk iman. Ya. Itu semua adalah termasuk iman. Sehingga rukun Islam yang lima itu juga termasuk merupakan bagian daripada al-iman. Yang mayoritasnya adalah amal. Karena itu beliau katakan wahwa kaulun wafilun wahwa yakni al-iman adalah kaulun wafilun wayazid wa Nah. Demikian Eh, dalam teks periwayatan Sahih Bukhari di sini. Adapun periwayatan Sahih Bukhari menurut versi Al-Kusmihani ya, Abdul Haytham Al-Kusmihani dengan lafadz qaulun wa amalun yakni al-iman qaulun wa amalun nah, ini lebih tepat karena apa? Lafat inilah yang persis sesuai dengan ungkapan para salaf, takbirnya salaf ketika mendefinisikan iman. Yaitu apa? Al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Nah, inilah definisi iman secara syar'i. Yaitu apa al-iman secara syar'i? Iman adalah qaulun wa amalun wa yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Inilah ta'riful iman, definisi iman secara syar'i dan ta'rif inilah yang disepakati oleh para salaf. Ya, sehingga iman meliputi qaul dan meliputi amal. Qaul di sini meliputi qaulul qalbi wal lisan, ucapan hati dan ucapan lisan. Dan amal di sini meliputi amal qalbi, amalan hati, amalan lisan dan amal anggota badan. Dalil bahwa iman itu mencakup qaulul qalbi. Qaulul qalbi artinya i'tiqad, keyakinan hati. Dalil yang menunjukkan bahwa iman itu harus mencakup keyakinan hati. Iman adalah qaulun wa amal. Ya. Qaul di sini tentu apa? Yang pertama qaulul qalb. Apa dalil apa maksudnya qaulul qalbi i'tiqad? Keyakinannya. Dalilnya adalah diantaranya Firman Allah Ta'ala qalatil arabu amanna Kullam tu'minu walakin kulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi kulubihim Arabi mengatakan, Arabi itu orang-orang yang tinggal di pedalaman mengatakan amanna, kami telah beriman. Maka Allah katakan, Allah bantah mereka, Kullam tu'minu, katakan kalian belum beriman. Walakin kulu aslamna. Namun katakanlah kami berislam. Kenapa? walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena belum iman itu belum masuk ke dalam kalbu-kalbu kalian. Sehingga apa? Iman butuh adanya qaulul qalbi, yakni keyakinan hati. Maka Allah katakan di sini orang tadi apa? Imannya belum masuk dalam kalbu. Sehingga belum terpenuhi, belum memiliki qaulul qalbi, belum memiliki i'tiqad. Nah. Ya ayuhar rasul لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وهي رسول Wahai Rasul janganlah membuat sedih kamu ya, orang-orang yang cepat menjadi kafir dari kalangan orang-orang yang mengatakan amanna mengatakan kami beriman bi afwahihim semata-mata ucapan dengan mulut-mulut mereka. Walam tu'min qulubuhum, namun hatinya belum beriman. Nah, di sini menunjukkan apa? Bahwa iman itu perlu adanya qaulul qalbi. Demikian pula hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya ma'asyara man qad aslama bilisani wa lam yuhdil iman ila qalbi." Wahai orang-orang yang hanya berislam dengan lisannya namun iman itu belum masuk ke dalam kalbunya. La tu'zul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u auratihim ila akhiril hadis. Fasyahid adalah Nabi mengatakan aslama bilisani dianya berislam dengan lisannya namun iman belum masuk dalam kalbu mereka. Ini dalil bahwa iman itu qaul qaulul qalbi. Dalil pula yang menunjukkan bahwa iman juga qaulul lisan. Di samping qaulul qalbi keyakinan dalam hati juga iman itu adalah qaul lisan. Karena itu Allah perintahkan qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim ila akhiril ayat. Katakan kami beriman kepada Allah dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan juga kitab yang diturunkan kepada Ibrahim ila akhiril ayat. Allah perintahkan kulu ucapkanlah. Ini ini dengan apa? Dengan lisan. Berarti iman itu di samping qaulul qalbi juga butuh qaulul lisan. Juga yang menunjukkan bahwa iman itu qaulul lisan. Firman Allah Azza wa Jal, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Sungguhnya orang-orang yang mengatakan qalu rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaika ila akhir ayat. Juga dalil yang menunjukkan bahwa iman itu amal. Firman Allah Taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a." wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Di surat Al-Bayyinah. semuanya tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan amaliah hanya untuknya. Hunafa'a, orang-orang yang lurus yang bertauhid. Menegakkan salat, membayar zakat dan itulah agama yang lurus. Ya, di sini ada apa? Ibadah kepada Allah dengan mukhlisin. Mukhlisin ini dalam kalbu. Kemudian hunafa wa yuqimus shalah. Menegakkan salat, membayar zakat, hada amal. Allah sebut itu semua wadzalika dinul qayyimah. Agama yang lurus yakni iman yang lurus. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan waqas isdadalla katsirun minal a'immah kazuhri wasyafi'i bihadhil ayatil karimah ala al a'mal dakhilatun fil iman. Banyak dari para a'immah seperti Az-Zuhri dan Asy-Syafi'i berdalil dengan ayat yang mulia ini bahwa amal-amal itu masuk ke dalam iman. Masuk bagian daripada iman. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan bab Kitabul Iman ini adalah untuk dia salah satu tujuannya adalah untuk menyebutkan dan menetapkan adillah bahwa iman itu qaulun wa amal. Nanti kita akan tahu lebih banyak lagi, lebih jelas lagi ya bahwa iman itu adalah qaulun wa amal dengan dalam hadis-hadis dan ayat-ayat yang akan beliau jabarkan dalam kitabul iman ini. Kita akan semakin jelas tentang apa? Bahwa al-iman itu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Dan sekali lagi ya ikhwah, ini merupakan ijma'us salaf bahwa iman itu adalah qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Ini adalah ijma'us salaf. Di antaranya adalah sebagaimana dinukutip oleh Imam Syafi'i rahimahullah Kata beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Lalikai Hibatullah Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnatil Jamaah jilid keempat halaman 149 Asy-Syafi'i mengatakan wa kana al-ijma' minas sahabah wat tabi'in min ba'dihim mimman adraknahum annal iman qaulun wa amalun wa niyyah la yujzi wahidun minas salasa bil akhar. Dan bahwasanya ijma' dari kesepakatan ijma dari kalangan sahabat dan para tabi'in yang datang sepeninggal para sahabat di antara yang kami berjumpa dengan mereka bahwa iman itu adalah qaul wa amal wa niyah. Ya. Sehingga salah satu dari tiga ini tidak bisa diwakili oleh yang lain-lainnya. Harus ada ketiga-tiganya. Qaulun wa amal wa niyah. Qaulun wa amal wa niyah. Sehingga di sini beliau apa? Menukilkan ijma bahwasanya ijma para sahabat, ijma tabi'in. Demikian pula kalau kata Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala sebagaimana dalam kitab beliau At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid. Beliau katakan ajma'a ahlul fiqh wal hadis ala annal iman qaulun wa amal. Ya, para ahlul fiqh dan ahlul hadis sepakat ajma' bahwa iman iman itu adalah qaulun wa amal wala amal illa bin niyah Ya, dan tidak ada amal kecuali dengan niat. Wal iman indahum yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman ya menurut para ahli fikih dan hadis itu adalah bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Dengan sebab maksiat. Wa ta'at kulluha indahum iman. Dan ketaatan itu semuanya bagi mereka adalah iman. Barakallahu fikum. Dan Imam Al-Bukhari sendiri juga menyebutkan ijma ini. Beliau terdapati dari sekian ribuan guru-guru beliau. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Gunjar dalam tarikh Bukhara, Qala wa haddatsana Muhammad bin Imran Al-Jurjani sami'tu Abdurrahman bin Muhammad Al-Bukhari sami'tu Muhammad bin Ismail yakni Al-Imam Al-Bukhari yaqul laqitu akthar min alfi rajulin Aku berjumpa lebih dari seribu orang, yakni seribu guru. Ahlul Hijaz, wal Irak, wasyam, wa Misr. Baik dari kalangan penduduk Hijaz, Mekah, Madinah, Irak, Syam, Mesir. Laqituhum karrat, aku berjumpa dengan mereka berulang kali. Ahlus Syam wa Misr wal Jazirah marratain. Demikian pula aku berjumpa dengan Ahlus Syam wa Misr dan Jazirah, yakni Jazirah Mesopotamia. Ya dua kali wa ahlul basra arba marrat aku berjumpa dengan ahlul basra empat kali wabil hijaz sitata awam aku ada berada di hijaz selama enam tahun wala uhsi kam dakhaltul kufa wa baghdad ma'a muhaddisi khurasan dan aku tak bisa menghitung lagi berapa kali aku masuk kufah dan baghdad bersama para muhaddisi dari negeri khurasan minhu al-makki bin ibrahim wa yahya bin yahya wa ibnu syaqiq wa kutaibah wa syihab bin ma'mar Wa bisyam, demikian pula di Syam aku berjumpa dengan Al-Firyabi wa Aba Mushir wa Aba al wa Abal Mughira wa Abal Yaman. Wasamma khalqan dan beliau kata Gunjar menyebutkan nama-nama sekian nama lagi. Thumma qala lalu beliau mengatakan fama raaitu wahidan minhum yakhtalifu fi hadhil asya. Maka aku tidak melihat seorang pun dari mereka berbeda dalam perkara-perkara berikut. Tidak ada yang berbeda dalam perkara-perkara yang akan beliau sebutkan. Semuanya sama, sepakat, ijma. Apa itu? Di antaranya beliau katakan an-nadin qaulun wa amal. Bahwa agama itu yakni iman itu adalah qaulun wa amal. Bahwa iman itu adalah qaulun wa amal. Semua sepakat. Ya. tidak ada yang berbeda dalam masalah-masalah ini. Ini masalah pertama yang beliau sebutkan. Nanti beliau sebutkan rangkaian berikutnya. Sekian masail dalam agama. Masalah akidah yang semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Dari mana? Guru-guru beliau yang berjumlah seribu orang lebih. Ya. Ya. Anna din qaulun wa amal wa anal Qur'an kalamullah di antaranya dan seterusnya. Al-Imam Al-Lalikai, hibatullah Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah al-jamaah juga meriwayatkan ya, dari Ahmad bin Muhammad bin Hafiz Al-Harawi, qala haddatsana Muhammad bin Muhammad bin Salamah qala haddatsana Khalaf bin Muhammad qala sami'tu Al-Husain bin Muhammad Al-Waddah wa Makki bin Khalaf bin Affan qala sami'na Muhammad bin Ismail mereka berdua yaitu Al-Husain bin Muhammad bin Al-Waddah dan Makki bin Khalaf bin Affan keduanya mengatakan aku mendengar Muhammad bin Ismail yaqul mengatakan siapa Muhammad bin Ismail yaitu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Imam Al-Bukhari sendiri Beliau mengatakan katabtu an alfi nafarin minal ulama wa Aku menulis dari seribu lebih ulama. Ya. Walam aktub illa amman qala al-iman qaulun wa amal. Aku sama sekali tidak menulis ya, kecuali dari yang menyatakan berpendapat bahwa iman qaulun wa amal. Walam aktub amman qala al iman qaul dan aku tidak pernah menulis dari guru yang mengatakan iman itu hanya qaul yakni murjiah tidak ya beliau mengatakan yang menulis dari ahlu sunnah yang berpendapat apa al iman qaulun wa amal sehingga beliau menulis hadis dari ahlu sunnah semuanya di antaranya adalah apa yang menyatakan keyakinan mereka adalah iman adalah qaulun wa amal Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Zainuddin Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karena beliau juga memiliki Fathul Bari juga yang merupakan syarah terhadap Al-Bukhari Sahih Bukhari juga namun sayangnya kitab ini tidak lengkap tidak selesai tidak tuntas namun di sana ada sekian syarah yang bermanfaat di antaranya Kitabul Iman beliau sudah rampung Kitabul Iman ya. beliau mengatakan tentang ini iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Beliau mengatakan wa aktsaru ulama qalu huwa qaulun wa amal. Mayoritas ulama menyatakan iman itu adalah qaulun wa amal. Wa hadza kulluhu ijma'un minas salaf wa ulama ahli hadis. Ini semua adalah ijma' salaf dan ijma' ulama ahli hadis. Waqad haka Syafi'i ijma'u sahaba wat tabi'ina alaihi Al-Imam Syafi'i juga sudah meriwayatkan menukilkan ijma' sahabah, kesepakatan sahabat dan para tabi'in tentang hal ini yaitu bahwa iman adalah qaulun wa amal. Wa Abu Saur al-ijma' alaihi aidan. Demikian pula Abu Saur meriwayatkan adanya ijma' dalam masalah ini pula. Sehingga siapa yang menukil ijma' ya. Ibnu Rajab memberikan faedah kepada kita yang menukil ijma' adalah al-Imam Syafi'i dan juga Abu Saur yang menukil adanya ijma'. Qala al-Auza'i, Abu Amr al-Auza'i, imam ahlu Syam di masanya, beliau mengatakan, "Kana man madha mimman salafa la yufarriquna bainal iman wal amal." Ya, para ulama yang telah lalu dari kalangan para salaf itu beliau-beliau tidak membedakan antara iman dengan amal, yakni iman, amal bagian daripada iman, sama. Tidak mengeluarkan amal dari iman. Seperti perlakuan kelakuannya siapa? Al-Murji'ah yang membedakan antara iman dan amal. Gimana membedakannya bahwa amal enggak termasuk dari iman. Maka dibantah oleh beliau bahwa para ulama dari kalangan salaf itu tidak membedakan antara iman dan amal. Wa hakahu wahid min salafil ulama an ahli sunnal jamaah dan ini pula diriwayatkan lebih dari satu oleh lebih dari satu ini yani oleh banyak ulama dari kalangan salaful ulama yang mereka menukilkannya dari ahlus sunnah wal jamaah. Wa min haka dzalik an ahli sunnati wal jamaah di antara para ulama itu yang menukil dari ahlus sunnah wal jamaah tentang permasalahan ini bahwa ahlus sunnah tidak membedakan antara iman dan amal dinukil dari siap yang menukilkan siapa Al Fudail bin Iyad nah dan juga Waqi' bin Jarrah Wa mimman ruwiya anhu anal iman qaulun wa amal. Di antara juga para ulama yang diriwayatkan dari mereka bahwa mereka mengatakan iman adalah kaulun wa amal. Siapa saja di antaranya Al Hasan wa Sa'id bin Jubair wa Umar bin Abdul Aziz wa Atha wa Tawus wa Mujahid wa Sya'bi wa Nakhai. Itu nama-nama besar yang mereka semuanya berpendapat bahwa iman adalah kaulun wa amal wa huwa qaulu Tsauri. Ini juga pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri wal Auza'i. Ya, dan juga Ibnu Mubarak wa Malik, Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Ubaid wa Abi Thawr wa ghairihim. Ya. Ini yang disebutkan oleh beliau. Nah. Dalam kitab Jami' Jamir Ulum al-Hikam Ibnu Rajab Al-Hambali juga mengatakan wa angkara salafu alaman akhrajal a'mal anil iman ingkaran syadida. Salah mengingkari pihak-pihak yang mengeluarkan amal dari iman dengan pengingkaran yang sangat keras. Wa mimman angkara dzalika ala qailihi wa ja'alahu qaulan muhdatsan. Di antara ulama yang mengingkari itu dan menyatakan bahwa itu adalah perkara baru, ucapan bid'ah. Siapa yang mengingkarinya? Di antaranya Said bin Jubair wa Maimun bin Mihran wa Qatadah wa Ayyub As-Sakhtiyani wa Ibrahim An-Nakhai wa Az-Zuhri wa Yahya bin Abi Katsir wa ghairuhum. Ya. Qala Tsauri, Tsauri mengatakan huwa ra'yun muhdats. Adraknan nas ala ghairihi. Itu adalah pendapat yang baru, pendapat yang bid'ah. Kami mendapati para ulama salaf itu tidak di atas yang demikian, berbeda dengan mereka. Wa qala Auza'i kana man madha mimman salaf la yufarriquna bainal iman wal amal. Bagaimana yang tadi. Barakallahu fikum. Ayol ikhwah, mungkin sampai di sini kita cukupkan untuk pertemuan kali ini membahas tentang hakikat al-iman yang itu adalah qaulun wa amal wa yazidu wa yanqus dan inilah qaul ahli sunnah dan ini merupakan ijma' salaf sebagaimana telah kita sebutkan nama-nama besar dari siapa siapa saja yang menukil adanya ijma' dan siapa saja ulama-ulama yang dikutip diriwayatkan dari mereka bahwa mereka telah mengatakan qaulun bahwa iman adalah qaulun wa amal. Demikian pula Imam Al-Bukhari, guru-guru beliau yang berjumlah seribu orang semuanya tidak ada sepak seribu orang lebih semuanya tidak ada berbeda, semuanya sepakat ya dalam perkara-perkara agama di antaranya bahwa iman adalah qaulun wa amal dan beliau sendiri menegaskan tidak menulis hadis kecuali dari guru-guru yang menyatakan ini yang menyatakan bahwa iman adalah qaulun wa amal dan beliau tidak sudi menulis dari guru yang mengatakan iman hanyalah qaul yaitu para murji'ah. Sampai di sini pelajaran kita di kesempatan kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.